Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Ya Yahya yang kami hormati. Wan ada pertanyaan. Hmm, masalah bid'ah ya, kami belum paham kitab bid'ah. Bid'ah. Hmm. Ketika kita mengikuti pendapat ulama yang membagi bid'ah itu bagi dua, bid'ah sayyah dan hasanah. Oh, kret, gimana? Kemudian kenapa uh, kebanyakan dari fokoha mengatakan seperti sholat rogoib, sholat nisbu sa'ban juga doa-doa yang dibaca ketika membasuh anggota wudhu itu kenapa mengatakan uh, bid'ah yang saya demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang pertama masalah bid'ah itu bisa dilihat di salah satu CD yang sudah beredar sunnah dan bid'ah. Cuman kalau sudah ditanyakan bid'ah itu secara bahasa adalah sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru adalah bid'ah. Kalau hari ini ada, kemarin nggak ada, itu bid'ah baru. Sesuatu yang baru yang dihadirkan kullu muhdath. Segala yang baru itu bid'ah. Cuman tidak semuanya bid'ah adalah jelek. Karena riwayat sahih dari Sayyidina Umar bin Khattab Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengomentari sholat berjamaah di malam bulan Ramadan dengan maraknya para jamaah Sayyidina Umar mengatakan nikmal bid'atu hadihi sebaik-baik bid'ah adalah ini ini adalah sanjungan dan sepakat orang yang ngerti syariah Nabi Muhammad mengetahui bahwasanya Sayyidina Umar waktu itu menyanjung begitu indahnya perkumpulan orang-orang yang beriman yang berkumpul melakukan sholat terawih yang semula hanya kelompok-kelompok-kelompok kemudian dikumpulkan kepada Sayyidina Ubay Sayyidina Ubay bin Ka'ab kemudian setelah itu Sayyidina Umar melihat maraknya sholat itu lalu beliau berkomentar, berkomentar sebaik-baik bid'ah adalah ini bagaimana makanya nikmat sebaik-baik bid'ah adalah ini dari ini menunjukkan bahwasanya ada bid'ah yang baik akan tapi di saat kita bicara tentang hadis Nabi SAW tentang kulla muhdatan bid'ah wa kulla bid'atin dolalah kulla dolalatin finnar Nabi menyatakan kulla bid'atin semua bid'ah adalah sesat dolalah wa kulla dolalatin finnar segala sesuatu kesesatan adalah di neraka. Maka para ulama menjelaskan di sini, bid'ah yang dimaksud oleh Rasulullah itu apa? Sehingga perlu namanya bid'ah syariah Ada bid'ah lugawiyah dan bid'ah syariah Yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab adalah bid'ah lugawiyah. Secara bahasa hal yang baru ada yang baik, ada yang buruk. Kalau bid'ah syariah bid'ah secara syarak semuanya adalah dolalah seperti yang disabdakan Rasulullah kulla bid'atid dolalah bid'ah syariyah tapi kalau menurut bahasa pembagian bid'ah jelas ada bid'ah para imam bagi bid'ah adalah hasanah secara bahasa ini adalah hal yang baru akan bid'ah sesuai hadis Nabi kulla kulla muhdatan bid'ah wa kulla bid'atid dolalah wa kulla dolalatin finnar ini harus kembali apa yang dimaksud Rasulullah dengan kulla bid'atid dolalah kulla muhdatatin Apakah semua yang tidak dilakukan oleh Rasulullah adalah bid'ah? yang dolalah yang finnar ini harus kalau memang semua yang tidak dilakukan Nabi Muhammad adalah bid'ah dolalah dan finnar alangkah banyaknya bid'ah yang kita lakukan ada yang buru-buru membagi ya kalau urusan ibadah saja ini kalau bukan ibadah maka tidak dikatakan bid'ah dolalah ini termasuk orang yang paling unik belum apa-apa sudah membagi Mana Nabi menjelaskan kullu bid'atin fid dunya atau kullu bid'atin fid dini? Nabi tidak membedakan antara bid'ah fid di dalam urusan agama atau fid dunya urusan dunia. Nabi bilang kullu bid'atin. Mestinya kalau pakai tafsir menjelaskan kullu bid'atin apakah itu dunyawiyah atau ukhrawiyah, diniyah atau dunyawiyah adalah bedolalah. Mestinya begitu. Maka para ulama memahami daripada tek-tek hadis-hadis Nabi sementara dipadu lagi dengan man nabil islami sunnatan hasanat lu. Nah, ini kurang lebih nih. Sesaat mengatakan kulla bid'atin Allah segala yang baru adalah sesat. Tapi Nabi tiba-tiba berkata man sanna barang siapa yang membuat. Ini gimana hanya kalimatnya beda. Sanna bil islami sunnatan hasanatan maka di dalam Islam ada sunnah hasanah. Maka falahu ajruha wa ajru man amila biha. Maka orang tersebut mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengamalkan satu program kebaikan yang tidak pernah ada pada Nabi kemudian dibuat oleh orang tersebut banyak pengikutnya dia pun mendapatkan pahala nah ini contohnya apa man fil islami sunnatan hasanatan jangan dikatakan itu eh, sunnah sunnah Nabi jadi sunnah Nabi yang baik. Lah, ini termasuk salah satu pensarah dari Saudi. Maka sunnah Nabi yang baik. Dia nggak sadar. Berarti dia akan ngomong setelahnya sunnah Nabi yang jelek. Astagfirullah. Kafir dia sebetulnya. Dia mensyarahi lihat. Sunnah Nabi Hasanah. Sunnah Nabawiyah Al-Hasanah. Sunnah Nabawiyah. Ini adalah sunnah Nabi yang bagus. Man sana fil islami sunnatan hasanatan. Gak sadar di bawahnya ada jodoh. Man sana fil islami sunnatan sayyatan. Ada sunnah Nabi yang jelek dia. Artinya kalau orang membuat satu program yang jelek, kemaksiatan, perkumpulan yang mengundang kepada kemur kemurkaan Allah, dimulai, maka terus dilakukan oleh orang yang datang setelahnya, maka dia mendapatkan dosa itu. Digabungkan para ulama itu melihat hadis begini, ternyata kalau diamati, tidak semua yang baru ternyata jelek, buktinya ada yang baru disanjung. Dan ini urusan apa saja, segala yang baru bermanfaat, mengundang kebaikan termasuk diantaranya. Contoh, jika ada orang berkumpul di gardu di perempatan jalan, kemudian setelah berkumpul di situ ada orang yang joget, goyang pinggul segala macam. Diadakan di setiap tahun, tahun apa begitu? Marak tahun itu sehingga dicatat oleh kepala desanya bahwasanya ini acara menarik, ramai. aku aja terus dijalankan. Setiap tahun sampai seribu tahun. Berarti yang membuat ini mendapatkan dosa karena dia yang meletakkan pertama. Karena masa sunatan saya eh, jelek. Berkumpul. Tapi kalau ada orang Tiba-tiba kebalikannya, ini berkumpul sama maksiat. Kalau ada orang ngumpulin orang, ini orang pada main-main gak karu-karuan, keliaran sana sini. Sudahlah akan saya kumpulkan di lapangan setiap hari apa? Hari Jumat deh. Saya kumpulkan hari Jumat, biar di situ ada satu orang ngasih tausiah. Kemudian sambil dikir, apakah baca istighfar atau solawat, kumpul. Tak taunya apa? Menarik, kata kampung sebelah. Dilaksanakan terus. Berarti dia membuat sesuatu yang baik, menghentikan kemungkaran. Berarti ini sana fil islami sunnatan hasanatan. Nah, ini kasusnya kayak begini. Tapi lihat bagi orang yang buta tiba langsung ini bid'ah. Nabi tidak pernah ngajari kita kumpul seperti itu. Siapa yang nyuruh solawatan bareng-bareng begini? Ini, ini gitu. Dari mana itu? Begitu mudahnya orang mengatakan bid'ah. Makanya perlu definisi. Bagaimana bid'ah itu? Apa itu definisi bid'ah? Ini panjang sebenarnya kisahnya. Bid'ah orang mendefinisikan bid'ah macam ada belasan definisi bid'ah. Ada sebagian mengatakan bid'ah itu yang tidak pernah dilakukan Nabi adalah bid'ah. Oh bukan, salah itu. Bukan itu definisi. Yang tidak dilakukan Nabi tidak semuanya bid'ah. Yang tidak dilakukan Nabi tidak semuanya bid'ah. Banyak tidak dilakukan Nabi tapi dilakukan oleh para sahabat Nabi, para ulama. Kemudian, apa kalau begitu? Kalau bikin contoh terlalu banyak contoh, buat contoh apa? Makanya kita lakukan ini semuanya ada pada zaman Nabi Shallallahu Memangnya maksudnya Pak? Kita harus persis, nggak nggak mampu kita. Sunnah Nabi kita harus gini ini. Sekarang aja yang katanya anti bid'ah tiba-tiba witir ya doanya panjang. Memangnya Nabi pernah mengajarkan itu ibadah loh ya. Coba witir yang ada di Mekah itu kan panjangnya sepanjang-panjangnya. Memang Nabi pernah mengajar itu. Eh, itu kan tidak ada aturannya. Memang betul itu tidak bid'ah. Biarpun itu nambah urusan ibadah, mestinya kalau urusan doa witir adalah Allah mahdini fiman hadain. Selesai. Tapi doa panjang lebar sampai ke sana kemari. Ya itu juga ibadah ayo tidak dikatakan bid'ah jangan sampai kita mengatakan bid'ah karena karena saya tidak senang maka saya katakan bid'ah kalau saya senang tidak bid'ah itu hawa nafsu jadi ada definisi bid'ah itu kayak apa ulama mendefinisikan bid'ah bermacam-macam di antara yang mengatakan bid'ah itu thariqatun fid ini. dikhususkan kepada agama bukan urusan dunia di urusan agama kenapa? Karena pembahasan adalah agama untuk dihukumi bid'ah. Kalau selain itu adalah halal haram. Orang membuat perkumpulan untuk disko adalah haram. Sudah, nggak usah disebut bid'ah. Duniawi. Tapi urusan agama yang sangkut pautnya dengan agama, maka Torikotun Fiddi ini orang membuat cara. Cara di dalam urusan beragama. Mukhtaratun yang dibuat-buat. Tidak ada contoh dari Nabi SAW. Akhirnya mutaratun tidak dikembalikan kepada firman Allah tidak bisa kepada hadis Nabi tidak bisa berat biarpun dalil umum tapi kalau masih bisa dikembalikan secara umum boleh contoh Dikir bersama itu ada ada bimbingan dari Nabi loh. Dan nah, ini kan pertanyaan aneh. Kalau kembali kepada definisi tariqatun ini cara beragama, beribadah, dikir. Mukhtaratun diada-ada, agak pernah ada contoh dari Nabi. Maknanya apa? Bukan Nabi mencontohkan itu. Tidak. Akan tapi maksudnya kita itu sunnah Nabi itu secara umum Nabi mengizinkan. Secara umum ada namanya dalil am, ada dalil khos, ada am. Jadi kalau bisa masa umumil adillah kalau bisa masuk dalil am misalnya yadkuruna Allah qiyamah untuk berzikir kepada Allah atau dalam hadis Nabi SAW alaihi wasallam innallaha malaikatu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu berselawatlah kalian ini adalah enggak ada ketentuan berselawatlah kalian harus sendiri-sendiri enggak ada tidak juga keterangan soal berselawat kalian harus bareng-bareng enggak ada sallu bahkan kalau muktada ad kalau tuntutan dari domir bunyinya solu ya berselawatlah kalian. Ya bareng-bareng kalau gitu bareng. Tapi ternyata tidak ada ulama dari dulu gak ada yang menentukan zikirmu tuh harus bareng-bareng atau sendiri gak ada. Lagunya suka-suka. Kalau zikir sendiri mah enggak, zikir bareng enggak. Tiba-tiba ada orang muncul, zikir bersama ada lebih bid'ah. Padahal bagaimana dikatakan atau muhtaratun ada? Al-Qur'an mengatakan sallu berselawatlah kalian. Tudohi syariata untuk menandingi syariat artinya apa? tidak ada di dalam syariat untuk menanding syariat contoh sholat subuh dua rakaat lagi seger-segernya kok dua rokaat. saya akan nambah dua rokaat lagi jadi empat rokaat. ini mengandang anda tidak ada tuntunannya dilarang ini adalah bid'ah yuksadu bisuluki alaiha tujuannya adalah untuk berlebih-lebihan berlebihan tidak puas dengan apa yang didatang dari Nabi saya harus buat itulah kurang ajar apakah ada orang-orang yang melakukan selama ini kayak maulid dan sebagainya itu lalu mengatakan sahabat Nabi kurang hebat karena Nabi tidak pernah maulid Nabi. Tidak pernah. Nabi tidak perlu maulid Nabi karena setiap hari melihat Nabi, mencintai Nabi, berjuang dengan Nabi. Lah ente yang nggak pernah berjuang dengan Nabi. Bahkan di rumah kita pun tidak kenal Nabi, maka perlu dikenalkan Nabi, maulid Nabi, menyebut nama Nabi, kenalkan anak-anak kita kepada Nabi. Bagaimana seperti dikatakan bid'ah? Jadi ada bid'ah itu tolalah ada bid'ah hasanah ada bid'ah yang sampai dikatakan nanti hukum bid'ah secara bahasa itu ada bermacam-macam ada bid'ah yang namanya wajibah ada bid'ah dan seterusnya ini kembali kepada bahasan bid'ah yang panjang lebar intinya adalah apa hanya orang yang lidahnya itu memang lidahnya nasib untuk mencaci orang dikit-dikit mengatakan bid'ah tidak mau bertanya kepada yang bersangkutan apa hujahmu wahai ustaz membaca surat yasin kok jadi bid'ah itu dari mana hujahnya ente yang bid'ah membid'ahkan sesuatu amalan baik itu baca kulhu boleh. Sudahlah kalau tidak mau kelompok yasinan, kelompok bakorohan saja kalau mau sana. Memang salah. Memang tidak ada larangan kalau kita baca Al-Quran satu ayat, dua ayat, satu surat, satu surat. Tidak ada larangan. Tidak ada dilarang kau membaca Al-Quran hanya surat Al-Baqarah saja. Orang bisanya Al-Baqarah. Kok tiba-tiba menjadi bid'ah, amal ibadah menjadi bid'ah. Amalan yasinan bukan dari Nabi keke, amal yasin bukan Nabi. Membaca Al-Quran perintah dari Allah. Al-Quran Yasin Al-Yasin ah, Al-Quran dibaca-baca bid'ah bid'ah bid'ah itu adalah orang sakit dan ada definisi bid'ah secara detail tentunya waktu yang cukup untuk menjelaskannya jadi ada bid'ah hasanah ada ikut definisi setelah definisi nama ada muhtarozatnya apa yang keluar dari definisi ini definisi kul tariqatun fitin muhtaratun tutudohi syari'ata yusadu bisuluk alaiha al-mubalaghatu fi ta'abuti itu dirinci oleh para pakarnya baru nanti ternyata bagaimana apakah tawasul bid'ah ya gak bisa karena ada hujah ada contoh dari nabi kalau masalah oh hadisnya tidak sah, ini masalah hilaf. Masalah pentasih hadis bukan harus serta merta bid'ah. Sehingga bid'ah menurut si A tidak bid'ah menurut B, tapi menurut ente. Ente tidak ngerti ilmu hadis, jangan ikut nyaci magi. Baik, ada pun masalah misalnya sholat-sholat rohaib, sholat-sholat disusahkan dan sebagainya. Imam Ghazali menetapkan di dalam kitab Ihya'nya akan tapi ketahuilah. Sebagian para ulama mengatakan tidak ketemu riwayat-riwayatnya, sehingga Imam Ghazali sebagai hujjatul Islam yang dikatakan sebagai hujjah itu dalam ilmu hadis yang sudah mencakup hampir semua ilmu hadis ada di otak beliau. Sehingga mungkin masalah sanad yang tidak ditampakkan oleh Imam Ghazali. Khusnudan kepada Imam Ghazali bahwa Imam Ghazali bukan sandarannya. Akan tapi lihat dalam kajian ilmiah Imam Ghazali yang telah mengatakan seperti itu harus ada dalil dong, harus ada riwayat yang sahih dijelaskan. Ternyata Imam Ghazali dalam kitab Ihya'nya tidak menjelaskan tentang riwayat kecuali roh itu anjamaatin min ahli kudus ketemu Imam Ghazali dengan orang ahli kudus tidak dijelaskan siapa ahli kudus sehingga para muhadithin yang datang setelahnya mengatakan riwayat Imam Ghazali tidak bisa diterima artinya ini ini ibadah yang tidak ada tuntunannya sehingga Imam An Nawawi rahimahullah taala termasuk Imam Ibn Hajar al haitami mengatakan ini adalah amalan bid'ah mereka punya sandaran ada ukurannya karena memang dilacak riwayatnya tidak benar Lalu bagaimana kita menyikapi Imam Ghazali menetapkan dalam kitab ehya nya lalu yang lain Imam Imam kita mengatakan bid'ah. Itu bukan urusan untuk caci baki. Kalau sudah ada orang melakukan sholat raghaib 100 rakaat baik. Kita akan kita punya adab dengan Imam Ghazali tidak serta-merta mengatakan Imam Ghazali salah seperti itu karena kita bukan bagian ahli ilmu kita taklid kalaupun kita tidak mau melakukan amalan Imam Ghazali cukup biarkan 100 rakaat dilakukan tapi niatnya dirubah sehingga kita tidak ikut Imam Ghazali, tetapi ketahuilah kita juga kita tidak bertentangan dengan Imam Ghazali, tapi kita juga tidak bertentangan dengan ulama yang mengatakan bid'ah. Ganti kita tidak melakukan sholat rawaib. Sholat sunat mutlak ke Imam Hasan bin Ali 500 rakaat. lu tambah bukan 100 rakaat. Sholat sunnah mutlak bukan rawaib. Sehingga apa? Di kampung tersebut tetap ada. Dan sekarang Ustadz tidak bijak. Gara-gara baca karangan Imam Nawawi langsung ini bid'ah. berantem sama Kiai lama. Ini sudah biasa dengan 100 rakaat ya Ustaz. Terus ini kata Syekh Malibari dalam Fathul Mu'in. Oh, ini begini. Ya Ustaz, ente bukan Syekh Malibari ya Ustaz. Dan ente juga bukan Imam Ghazali. Biarkan 100 rakaat dilakukan. Cuman di kalau niatnya begitu memang jadi bid'ah menurut Imam Nawawi tapi coba dirubah sekarang ibu-ibu bapak-bapak sekarang coba hajatnya dihadirkan berapa punya hajat yang banyak yuk kita sholat malam yang banyak sholat sunat mutlak yang banyak setiap malam 150 kalau belum malam ini hilang bid'ahnya jadinya kok begitu mudahnya orang menghentikan orang awam beribadah ini kan problem problem kita tuh problem kedengkian problem kesombongan seolah-olah pengen lebih hebat baca ini fatful Mu'in apalagi ini fatwa al-hadithah limin ibn al, eh, ibn Hajar ya Ustaz ulama tidak satu jika ada pertentangan ulama-ulama ente jangan memperuncing ente ambil kira-kira yang paling cocok untuk orang awam seperti apa ini yang ayo sudah, sudah mulai mulai mulai mulai berlebihan gitu ente karena bahtul masail biasanya ah, ente mau ini. Ah, gara-gara suka bahtul masail mulai dari mencaci kawanmu mencaci ulama Ente ah, ah, ini kita perlu adab perlu adab. Kita tidak pernah mengatakan sholat, kita tidak pernah melakukan sholat rawaib. Tapi di susaban tetap berjalan dengan amalan yang lain, tidak ada sholat rawaib. Tidak ada sholat di susaban, mohon maaf. Tapi sholat yang lain yang mulai sholat tasbih, sholat ini, sebanyak-banyak, kalau perlu seribu rokaat. Tapi kita juga tidak berani mengatakan atas dasar perkataan malibar itu bid'ah. Jangan, jangan katakan seperti itu. Jadi ada bagaimana sesuatu bid'ah menjadi tidak bid'ah. Termasuk dalam transaksi dari riba menjadi tidak riba adalah urusan niat. Dalam transaksi, amalan menjadi tidak bid'ah karena niat dirubah dong. Baik itu adalah. Kemudian masalah wudhu, tidak ada riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengatakan bahwasanya doa mengusap tengkuk doa membaca tang, membasuh tangan, kalau kita nisbatkan kepada Nabi hukumnya haram. Itu bid'ah kalau kita nisbatkan kepada Nabi. Kalau kita berdoa tanpa kita nisbatkan ke Rasulullah tidak bid'ah. Sebab doa dianjurkan setiap saat. Beda di sini. Imam Ghazali mendatangkan dalam bidayah terhidayahnya doa Sementara yang lain mengatakan Imam Nawawi mengatakan ini bid'ah doa ini kalau dikatakan dari Nabi. Jadi kita doa ya Allah. Boleh kita waktu basuh wujud nggak usah pakai itu. Jangan dikatakan dari Nabi. Ya Allah, bersihkan mukaku nanti di surga. Ya Allah, masuk batu saat jauhkan tanganku dari mencuri ya Allah. Siapa yang melarang? Tapi jangan ngomong doa ini dari Nabi. Kalau kita mengatakan doa ini dari Nabi, makanya ini adalah iftirah Allah Rasul ketiba, dusta atas nama Nabi. Faliyata maka makatuminan nar. Cukup berdoa. Doa apa saja. Sesuap nasi doa. Boleh. Tetap bismillah ya Allah. Semoga. Doa. Oh gini doa, doa, doa. Doa kapan saja boleh. Jadi kita bisa jelaskan dan bisa jelentrehkan. sehingga kita tidak mudah masuk di dalam caci maki kepada orang lain. Allah alam bisawab.